Temanya aneh. Saya juga merasa heran sekarang. Kok melulu masalah dukun saya diundang? Kajiannya masalah dukun. Kemarin di Universitas Sumatera Utara di USU. Yang datang dari berbagai penjuru tema yang diangkat masalah perdukunan. Saya pikir-pikir apa saya bicara masalah dukun di mana-mana hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tapi karena permintaannya itu, ya bismillah. Dan tanya jawab yang muncul setelah itu Masya Allah. Ternyata memang penyakit umat pada hari ini adalah terjebak kepada wilayah yang remang-remang ini. Padahal di sini pertaruhan akidah sangat luar biasa. Tadi Ustadz kita telah menyampaikan hukum tentang perdukunan sudah bulat dalam ijma' ini termasuk diantara nawakid syahadatain pembatal dua kalimat syahadat dan banyak umat yang tidak tahu ternyata mereka sedang mempersekutukan Allah baik kalangan pedagang baik kalangan politisi baik kalangan bahkan kalangan artis yang tidak sedikit diantara mereka terjebak dalam perangkap ini Pak Ustadz kami datang kepada Pak Kiai kok Nah ini jadi masalah serius. Mereka menganggap bahwa dukun itu seperti yang sampaikan oleh Ustadz kita tadi. Bajunya hitam, celananya hitam, nanti pakai sorban hitam, topi hitam, ya, tempatnya remang-remang, ada tengkorak tergantung, ada menyan, kalau perlu giginya hitam biar tambah serem. Kotor maksudnya jarang gosok gigi, ya Umumnya ini pahami orang dari dulu kan kayak gitu yang tipe-tipe dukun. Lalu bagaimana dengan penampilan-penampilan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman? Kalau perlu lebih kiai daripada pak kiai bentuknya. Tasbih panjang dipegang terus kemana pergi. Pakai sorban, lilitannya tebel lagi. Salnya Masya Allah, jubahnya juga Masya Allah. Taib kaum muslimin, ini semua perlu memang dibongkar perlu diberitahukan dalam rangka menyelamatkan akidah umat dalam rangka mencerdaskan umat Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 106 kita khawatir ini umat kita umat Islam ini umat Nabi Muhammad ini jatuh ke dalam ayat ini surat Yusuf ayat 106 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون Allahumma arhamna bil Quran. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu percaya enggak dengan rububiyah? Ya, saya percaya. Percaya enggak dengan tauhid uluhiyah? Ya, saya percaya. Percaya enggak dengan tauhid asma wa sifat? Ya, percaya. Yu'minuna. mereka beriman memang. Wa ma yu'minu aktsaruhum kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah illa wahum musyrikun. Tetapi iman mereka bercampur dengan kesyirikan. Khawatir kita di sini kaum muslimin. Iman mereka bercampur dengan kesyirikan. Di dalam hadis sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbandingan umatku yang bertauhid dengan umatku yang musyrik adalah seperti sehelai bulu putih yang tumbuh di tubuh lembu berbulu hitam. Allah. Atau sehelai bulu hitam yang tumbuh di tubuh lembu berbulu putih. Perbandingan yang bertauhid dengan yang musy, Jelas ayat tadi benar sekali dengan apa yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah kecuali imannya bercampur dengan ke kesyirikan. Banyak faktor yang mengantarkan umat ini kepada kesyirikan. Dan salah satunya adalah wilayah perdukunan ini. Perbandingan yang sangat fantastis ya. Seperti sehelai bulu putih yang tumbuh di tubuh lembu berbulu hitam. Jangankan kita yang seharusnya lebih layak dengan doa berikut ini. Nabi Muhammad saja merutinkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau, hamba memohon kepada Engkau jaga diri ini ya Allah, jangan sampai melakukan perbuatan syirik sementara hamba tahu kalau itu adalah syirik. Bagaimanapun sempitnya keadaan hamba, bagaimanapun terjepitnya kondisi hamba, bagaimanapun ya Allah, jangan sampai hamba melakukan perbuatan syirik padahal hamba sudah tahu itu adalah syirik. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, kalau ada di antara yang hamba lakukan menurut engkau itu adalah syirik, ampuni hamba ya Allah padahal hamba tidak tahu. Ini nabi, Pak. Nabi Muhammad Tak mungkin beliau tak tahu syirik, tapi begitu berhati-hatinya beliau. Sedangkan Nabi saja berdoa dengan doa ini, apakah kita tidak lebih layak? Apakah kita tidak lebih pantas berdoa dengan doa itu? Ibadah Allah. Maka lebih banyak mana kita berdoa kepada Allah dibandingkan Nabi Muhammad dalam hal ini? Nabi saja berdoa wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hamba mohon kepada engkau ampuni diri hamba ya Allah jika sempat hamba melakukan perbuatan ini yaitu syirik sementara hamba tidak menyadarinya. Pak, Ibu yang kami muliakan, jamaah yang kami muliakan. Arsyadani wa Allah. Perhatikan jangankan level kita lagi. Di antara sahabat Nabi saja, alhamdulillah mereka dibimbing oleh Nabi dan bimbingan ini berlaku sampai hari kiamat. Ada yang terjebak dalam pemahaman atau keyakinan yang musyrik. Contoh, ketika Nabi Muhammad saw menemukan ini dalam hadis akan oleh Imam Ahmad salah seorang sahabatnya memakai gelang kuning dari kuningan. Nabi bertanya, "Mahadhihi, kamu pakai apa?" "Itu tuh apa?" kata Rasul. Dijawab, "Hadhil wahina. "Ya Rasulullah, ini adalah wahina. Ini adalah wahina. Wahina itu kalau diterjemahkan ke bahasa ke bahasa kita kaum muslimin Ya Rasul, ini saya pakai untuk menambah kekuatan saya, untuk menjaga kesehatan saya, untuk menambahkan vitalitas saya. Apa kata Rasulullah? Inzi'ha. Copot sekarang juga kata Rasul. Perhatikan ini. Ini sahabat loh Pak, apalagi kita-kita. Inzi'ha fa innaha la tuziduka illa wahna. Benda-benda yang macam ini tidak akan menambahkan kepada engkau apa-apa kecuali hanya semakin bertambah lemah keyakinan engkau kepada Allah. Karena saya sehat karena ini, saya kuat karena ini, saya fit sekarang ini karena ini kan begitu pada akhirnya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Inziha, copot sekarang kata Rasul. Innaha la tuziduka illa wahna. Benda yang macam gini tidak akan menambahkan kepada engkau illa wahna, melainkan engkau bertambah lemah. Subhanallah. Wa immitta Wa immutta kalau sempat engkau mati wahya alaik sementara engkau masih mengenakan barang yang kayak gini Ma'aflah abada Selama-lamanya kau takkan pernah selamat. Mati dalam keadaan su'ul khotimah masih membawa atau meyakini sesuatu yang syirik. Syirik. Coba di mobil kita ada gantungan apa? Ada nggak jimat yang bergantung? Kalau gantung kunci nggak masalah pak. Ya, coba di warung-warung tidak sedikit saya nih masuk ke warung-warung rumah makan gantungannya macam-macam itu. Ada tanda-tanda perdukunan di situ. Ibarat Allah yang kami muliakan, sedih kita melihat sekarang para dukun menjadi selebriti di televisi, Pak. Bermunculan dalam kemasan-kemasan yang ber, yang berbeda-beda. Mungkin saya tidak perlu sebutkan namanya satu persatu lah, tetapi Bapak Ibu setelah saya jelaskan ini nanti, setelah acara ini nanti jelas-jelas oh berarti itu dukun ya, itu berarti dukun ya, ya ada karakternya. Syekh Wahid Abdul Salam Bali menyebutkan karakter ini dan pemerintahan kerajaan Arab Saudi secara resmi bagian Departemen Agamanya mencetak ini dalam jumlah yang sangat banyak disebarkan ke seluruh dunia dengan berbagai macam bahasa. Ciri-ciri dan tanda-tanda dukun. Di antaranya sudah dibacakan oleh Ustaz kita barusan. Nanti kita ada ruang tanya jawab insya Allah yang cukup. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Tapi perlu ditahu, perlu dikasih tahu kepada kaum muslimin. Di dalam Al-Qur'an tidak ada kalimat dukun. Tidak ada. Dalam hadis juga tidak ada kalimat dukun. D-U-K-U-N. Dukun. Nggak ada. Ya iyalah, nggak ada. Yang ada di situ hanya istilah sihir. Ya, ini ada yang adanya istilah sihir. Dukun itu bahasa kita. Nah, dukun itu macam-macam kaum muslimin. Jadi kalau kita bicara masalah dukun, kita cari dalilnya di ayat, "Hurrima alaikum dukun." nggak ada itu. Nah, diharam kepada kamu dukun ya. perdukunan itu tidak ada tetapi mari kita dudukkan beberapa istilah dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa Adis. ada disebut dengan arraf yang kedua disebut dengan kahin yang ketiga disebut dengan munajim, dan yang keempat disebut dengan sahir perbedaan mereka tipis tetapi seluruh mereka ini adalah sekutu-sekutu iblis mereka adalah rusul syaitan, Mereka adalah rasul-rasulnya para setan. Hum syirarul khalqi ala wajhil ardi mutlaqan. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di muka bumi secara mutlak. Sejahat-jahat makhluk di muka bumi secara mutlak. Urusul syaitan. aduwullah wa aduwa rasulihi wal mu'minun. Mereka adalah musuh Allah, musuh Rasulnya dan musuh orang-orang beriman. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Siapa itu kahin? Kalau ada menemukan istilah araf dulu, araf ini kita angkat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sahih, demikian juga oleh Imam Ahmad. Bunyinya hadis ini dibaca oleh ustaz kita. Saya ulangi kembali. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi seorang arrafan. Fasa'alahu an syai'in, lalu ia bertanya kepada araf itu tentang sesuatu. Dia bertanya kepada araf itu tentang sesuatu lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan dia tidak akan diterima ibadahnya salatnya oleh Allah selama 40 hari 40 malam arrafan arraf ini dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali mereka adalah orang-orang yang mengaku tahu ya apa yang telah terjadi dulu dan apa yang sekarang sedang terjadi padahal dia di sini Umpamanya di Mesir sekarang ini sedang ada gempa bumi dalam skala 7, sekian skala liter. Padahal belum lagi diberitakan di TV. Tahu-tahu nanti setengah jam kemudian diberitakan di TV. Kok dia tahu duluan? Baru saja terjadi. Berarti ini araf. Kalau dia sempat tahu ya. Kalau dia sempat tahu. Dan dia memang aku tahu. Saya tahu tuh apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di sana. Dulu di sini, dulu di sini, padahal nggak ada informasi sampai kepada dia, tapi dia tahu ini arraf menanyakan oleh macam itu belum lagi mempercaya ini sekedar menanyakannya saja kepadanya ini sudah ditolak ibadah orang ini selama 40 hari 40 malam ini araf kahin perbedaan araf dengan kahin kita dengarkan hadis yang berikut ini dirakan oleh Imam at turmudi Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad Man ata kahinan. Siapa yang mendatangi seorang kahin, fasaddaqahu, dia percaya kepada si kahin ini, fasaddaqahu bima yaqul, dengan apa yang dikatakan oleh si kahin itu dia percaya. Oh, kamu ini sedang mengalami gangguan ini, kamu ini nanti akan begini, begini, begini, ya nanti kalau kamu teruskan begini nasib kamu akan begini kamu tidak boleh percaya dengan yang kayak, kayak gini nanti kamu akan begini rumah kamu harus dipindahkan ke sini arahnya ke sini kalau dia mempercayai apa yang dikatakan oleh si kahin faqad kafara bima unzila ala Muhammad dalam artian secara tekstual hadis ini faqad maka sungguh kafara telah kafirlah ia bima dengan apa-apa unzila yang telah diturunkan ala Muhammad terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kahin adalah orang yang mengaku tahu dengan apa-apa yang akan ter terjadi. Bedanya dengan araf, kalau araf Pak yang kemarin dan yang sedang. Kalau kahin yang akan ter terjadi. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, yang ketiga disebut dengan munajjim Munajjim ini ya, ini termasuk orang-orang yang mengaku bisa meramalkan nasib orang melalui bintang, melalui ilmu zodiak, ramalan bintang. Kadang-kadang melihat tipe gambar tangan atau melihat tipe wajah orang segala macamnya. Lalu dia meramal begitu. Ini munajim namanya. Kaum muslimin kami muliakan. Orang-orang yang meramal nasib orang melalui telapak tangan, melalui perbintangan, sekarang bahkan seperti yang dipublikasikan tadi ya sebelumnya, tidak sedikit koran-koran majalah-majalah yang ikut mempublikasikan kesyirikan nyata ini. An-Nujum, Ahlun Nujum. Mereka menceritakan, ini bintang ya, orang lahir tanggal sekian, bintangnya Anu, ya kan? Cocoknya jodohnya nanti dengan yang lahir tanggal sekian dengan bintang Anu. Kalau bintang ini kawin dengan bintang ini celaka rumah tangganya. Kalau ini dengan ini kawinnya nanti makmur. Kalau ikutnya nggak akan punya anak, ada-ada aja. Gitu. Yang mempercayai orang-orang yang ahli tentang masalah itu disebut dengan munajim. Hukumnya sama dengan di atas. Nah, yang keempat dan ini yang paling buas kaum muslimin. Ini yang paling berbahaya, sahir. Sahir. Sahir ini terbagi dua kelompok. Fariqul awal, kelompok yang pertama, mereka adalah orang-orang yang ahli ngobatin orang lain, tapi dengan cara-cara yang Allah murka. Cara-cara yang Allah tidak yudhoi, bersekutu dengan syaitan atau membaca mantra-mantra yang penuh dengan kemaksiatan dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahir yang pertama. Sahir fariqul eh, al-fariq tsani, kelompok yang kedua, mereka adalah orang yang mau mengerjakan permintaan orang lain dengan imbalan tertentu ya, menyakiti orang lain. Nah, inilah tukang santet, tukang telur, tukang guna-guna, tukang pelet ya. Yang lain-lainnya apa? Ini kelompok sahir. Mereka merusak akidah umat dan mereka merusak umat. Makanya di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengumumkan tidak boleh ketemu dimanapun seorang sahir kecuali bunuh bunuh di tempat ini difatwakan Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya tiga ulama mazhab Imam Syafi'i dan guru beliau Imam Malik bin Anas serta junior beliau yaitu Imam Ahmad Ibnu Hambal, imamnya para para ahli hadis sepakat mengatakan di dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi dijelaskan ini, ketiga imam ini sepakat mengatakan sahir di mana ketemu, tangkap di tempat, bunuh di situ. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan tangkap di situ, suruh dia tobat, baru setelah dia tobat dibunuh ujungnya kan dibunuh juga pak tapi Imam Abu Hanifah menyarankan untuk suruh taubat dulu baru dibunuh kalau tiga mazhab tadi tidak Imam Malik bin Anas Imam uh, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal nggak suruh-suruh tobat-tobatan dibunuh di tempat tapi ini eksekutornya wajib sama pemerintah ah, jangan sampai dengarkan pengajian ini keluar udah pegang pacul kemana-mana nyari dukun Kata Ustadz Zulkifli tadi dibunuh di mana ketemu. Wah, bahaya itu kaum muslimin. Ini perintahnya harus dari ulil amri. Kalau lakukan sendiri saya tidak bertanggung jawab. Ini bukan wewenang kita kaum muslimin. Wilayah darah itu wilayah pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan, lakukan, lakukan. Perang, perang. Jangan, jangan. Begitu kaum muslimin ya. Hmm. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan. Kalau begitu, mana yang paling berbahaya di antara mereka? Mana yang paling berbahaya? Sa sahir. Bolehkah kita takut dengan tukang sihir? Bolehkah kita takut dengan tukang sihir? Kok setengah hati jawabnya, Pak? Sepenuh hatilah. Enggak ada tukang sihir sini, aman, Pak. Boleh enggak takut dengan mereka? Nanti kalau datang gimana Pak? Masya Allah Kita harus bertanggung jawab dengan pernyataan kita Tidak kata kita Satu ketika kita ditantangnya eh, Diplototin sedikit kencing dalam celana nggak kita? Kalau tidak Berarti bismillah lah Mudah-mudahan akidahnya sudah Terbina dengan baik Sempat diancam sedikit aja sama si dukun Pindah kampung Ibarat Allah yang kami muliakan Mereka adalah adu wallah aulia syaitan. Sementara Allah memerintahkan kepada kita qatilu aulia aulia syaitan. Perangi wali-wali syaitan itu. Perangi mereka. Nah, ibarat Allah kami muliakan dalam artian apa? Minimal cara kita sekarang ini anti takut dengan mereka dan hinakan mereka di mana saja mereka ber berada. Ibarat Allah hamba Allah yang kami muliakan, <clears throat> sekarang ini kita kan uh, seringnya tertipu dengan penampilan. Sekarang bagaimana dengan dukun dia? Kalau menurut syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama-ulama mutakaddimin kita, dia dukun. Akan tetapi, apakah kita mengetahui kedukunannya itu atau tidak? Saya rasa mungkin di antara jemaah kita ini, alhamdulillah sudah banyak yang tahu. Akan tetapi secara umum, saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar rekaman ini betul-betul menyebar kemana-mana. Ya, semoga TV juga dijangkau oleh umat lalu umat mengetahui ciri-ciri dukun itu terserah penampilannya bagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang pertama secara ringkas saja dia mesti bertanya kepada pasien seperti sampai konsep tadi namamu siapa Ha? Nama orang tuamu siapa? Nama ibumu siapa? Lahir tanggal tanggal berapa? Di mana? Ya, kaum muslimin kalau dokter itu nggak perlu nggak ada urusan namamu siapa, nama bapakmu siapa, nama ayang atukmu siapa kan nggak perlu kan? Tapi kalau dukun ini nanya itu karena ada urusan tersendiri dengan alam gaib nanti. Yang kedua, mereka mengambil salah satu benda dari pasien atau dari calon yang akan dikerjainnya. Salah satu benda, minta dia. Tolong ambilkan kolornya, tolong ambilkan sapu tangannya, tolong lap ingusnya, bawa kemari, tolong ambilkan potongan rambutnya atau bekas potongan kukunya, apa saja yang ada ciri khas langsung di diri orang itu bawakan kemari. Atau si pasien, kalau ini ada sahir dalam dalam hubungannya pandai mengobat ya. Nah, minta dia ciri khas daripada bau lah bau keringat atau apalah pokoknya kaum muslimin. Dan saya astagfirullahaladzim alhamdulillah sekarang ayahanda saya yang tercinta sudah taubat nasuha. Dulu beliau itu memang itu betul kerjaannya. Waktu itu saya masih SD, Pak. Saya masih ingat bagaimana beliau, saya saya disakiti oleh guru saya di, di sekolah, ditampar, ke seluruh satu kelas itu ditampar semua. Apa kata beliau? Siana monyo. Mulai ayah anda saya bertanya itu, Siana monyo. Bawaan fotonya kemari. Abi hidup ya itu. Ngerti Pak bahasa itu Pak? Artinya, terjemahannya. Perlu diterjemahkan Ustaz ya. <laughs> Siapa namanya? ha? Bawa fotonya kemari. Beres sama Buya tuh katanya. Memang beliau Pak, Masya Allah, masa-masa mudanya dulu, ini sudah dunianya dia. Alhamdulillah setelah kita pulang dari Timur Tengah, beliau kita berikan pengajian-pengajian macam ini dan tobat nasuha. Alhamdulillah. Masih hidup sekarang, usianya sudah 95 tahun. Alhamdulillah masih kuat, masih tegar ya. Alhamdulillah kaum muslimin. Nah, yang kedua, minta ciri khas tertentu daripada orang yang akan berobat kepada dia atau yang memerlukan bantuannya atau orang yang akan jadi target. Yang ketiga, kadang-kadang dia meminta binatang dengan ciri-ciri tertentu. Nah, ini udah jelas dukun nih. Binatang dengan ciri-ciri tertentu. Ayam hitam, nggak boleh ada bulu putih sedikit pun. Ya, hitam semua dengan paru-parunya hitam. Dengan bola matanya hitam. Kadang-kadang kucing hitam yang diminta, kadang tikus hitam. Kaum muslimin saking bodohnya ada di antara dukun diminta tikus hitam karena nggak ketemu tikusnya coklat melulu. Akhirnya dicat. Si dukun percaya aja. Itu tanda dukunnya plus bodoh. Kaum muslimin yang kami muliakan. Kadang-kadang ya dia minta yang seperti itu atau bawakan telur kemari, mau dianalisa penyakitnya pakai telur. Apa hubungannya nggak ilmiah sama sekali. Orang oh, sakit situ diperiksa telur. Ini kerjaan apa nih kaum muslimin? Kalau bukan ini bukan kerjaan bodoh-bodohan dan yang memfasilitasi kebodohan itu adalah setan dengan perantaran rasulnya ini, si dukun itu, maka orang bodoh aja yang percaya tuh. Bawa pula tuh telur tuh. Kadang ayam Pak dipotong lalu memeriksa penyakit yang ada pada pasien ini lewat ayam. Ada nggak di sini? Ada Pak. Ternyata hanya bukan hanya di kampung saya kalau memang ada di sini. Saya pikir hanya di kampung saya. Rupanya nyampe di sini Pak ya. Oh, entah yang di sana belajar kemarin, entah sini itu belajar kemarin. Nah, ibarat Allah begitu. Yang keempat, dukun atau tidak, mereka suka menulis rajah-rajah tertentu di lembaran kertas, kadang-kadang Al-Qur'an itu sungsang dibuatnya, kadang-kadang huruf potong-potong, kaf, sin, ya, ya. Lalu dibuatnya garis-garis, macam-macam modelnya yang kita aja bingung. Kalau ditanya si dukun itu apa maksudnya? Kadang-kadang dia juga nggak ngerti, pokoknya gitu aja. Ini raja-raja tertentu dia buat seperti itu. Lalu disuruh kita simpen atau dibakar. Nanti debunya minum. Atau tanamkan di anu. Atau gantungkan di anu. Bawa kemana pergi. Nah, ini jelas dukun ini dah. Yang kelima. Membaca mantra-mantra yang sebahagiannya kita bisa mendengar. Sebagian lagi dia sembunyikan. Nah kalau khusus dukun hitam. Jelas hampir semuanya kita nggak ngerti itu. Tapi kalau dukun putih, kita ditipunya dengan bacaan-bacaan ayat dulu. Dimulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Fasih, Pak. Sampai walad dhalin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. Apa kata Rasulullah ketika mendengarkan penjelasan sahabat? Kata Rasul, dengarkan dia mengatakan apa semuanya. Kalau dia tidak mau memperjelas apa yang dibacakannya, tinggalkan dia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta dia memperjelas. Pak, baca apa tuh Pak yang tadi lalu itu apa itu? Minta dia perjelas. Kalau enggak, jangan didengerin, jangan jangan terus di situ. Muslimin, kita seringnya ketipu di kalimat Al-Fatihah, di salawat. Apalagi pesannya nanti itu, minta ampun Pak, pesannya luar biasa. Selama menunaikan ini, sholat jangan tinggal ya, terus usahakan berjamaah di masjid. Halusnya cara dukun putih bekerja ya. Itu dukun putih itu Pak. Halusnya cara bekerja dia. Kadang dianjurkannya puasa Daud ya. Puasa Daud yang lebih mantap lagi, puasa 10 hari berturut-turut. Berarti secara tidak langsung dia melakukan dia mengatakan lakukan amalan bid'ah ini ya. Kan begitu kan? Puasa 10 hari berturut-turut puasa apaan? Hah? Tapi tuh si dukun ngasih syarat itu. Kedengarannya kan bagus tuh, Pak, puasa. Kedengarannya bagus. Ada yang diharamkan nggak boleh selama 40 hari nggak boleh makan yang berdarah-darah. Puasa mutih, macam-macam istilahnya tuh, Pak. Ya. Jadi ini yang kelima. Terus yang keenam Yang keenam mereka ini kadang-kadang kalau kita datang itu sudah nggak perlu lagi kita mengenalkan diri. Bahkan dia bisa langsung ngomong. Nama kamu Siano kan? Oh, kok tahu? Nama orang tua kamu kok tambah tahu? Kamu perlunya anu kan? Kok jadi tahu? Eh, apakah kita merasa salut nggak dengan orang kayak gitu, Pak? Merasa salut nggak? kok salut nah, ini jadi masalah nih kalau sempat salut Bapak Ibu yang kami muliakan Umar bin Abdul Aziz semoga Allah memberikan rahmat kepadanya Khalifatul Islam Amirul Mukminin beliau berhadapan dengan seorang dukun beliau ingin menguji itu si dukun. Diambilnya kerekel 5 biji sambil membelakangi, memunggungi si dukun, diambilnya 7 biji kerekel itu. Lalu dia tanya, "Ah, berapa?" Apa kata si dukun? Sementara diam, 7 katanya. Oh. Umar bin Abdul Aziz nggak merasa salut pada dia karena udah tahu kuncinya. Tadi Ustaz sudah menyampaikan, ya, kunci kekuatan para dukun adalah jin dan se setan. Kemudian sebentar, Diambil lagi, tapi yang kali ini main serp. Tuh, nggak sempat ngitung. Umar bin Abdul Aziz nggak sempat ngitung, sehingga dia nggak tahu berapa tuh isinya. Ayo, ini berapa? Pusing dia si dukun ini. Nggak tahu. Eh, hey, buyong katanya. Ini dah bahasa kami pak di kampung sana. Hei, buyong, tahu nggak kamu? Saya ini nggak bisa kamu tipu. Orang-orang beriman tidak bisa kamu tipu. Orang, yang ada ilmu tidak bisa kamu tipu. Tadi itu sengaja saya menghitungnya. Setan yang bersama kamu ikut ngitung. Ketika saya kasih tahu ini berapa, kamu langsung tahu. Itu karena setan kamu yang bisikin ke kamu kan berapa yang saya hitung tadi. Sementara yang kedua, saya nggak sempat ngitung. Setan kamu juga nggak sempat. Maka dia nggak bisa ceritain ke kamu. Jadi kamu tuh nggak ada apa-apanya. Hei pembohong. Pak, jadi ketika dia tahu kita ini siapa, jangan jangan jangan pernah kita tertipu ya. Mereka ini punya inforjin. Kalau manusia punya informan, kalau mereka punya inforjin. Jin yang cari informasi, ini calon pasien ini siapa nih? Cerita dengan jin yang di kita, setan yang di kita. Masing-masing orang ini kan ada korin satu orang. Dalam hadis yang sahih kan begitu. Satu orang itu ada korinnya dari bangsa jin. Nah, jin ini ada main-mainnya sama jinnya si dukun. Ah, lalu terjadilah impor jin tadi itu. Kemudian si jinnya dukun menceritakan membisikkan orang ini namanya si Anu, lahirnya dia Anu, keperluannya Anu. Oh, jadi ketika si pasien datang, tuh dukun udah bisa menebak. Padahal informasi antar jin. Jadi nggak perlu heran lagi, baru nelpon aja kita. Oh, nggak usah cerita, saya udah tahu nama kamu si Anu kan. Oh pak, ini sudah jelas di dukun ini. Dah berapa baru? keasikan dengar nggak sempat nulis ini bedanya kita dengan Imam Termudi Pak atau bedanya atau, atau persamaan ya saya nggak tahu kalau Imam Termudi itu dia mendengarkan gurunya memberikan penjelasan hadis mensyarahkan ini dia tidak menulis sementara yang lain pada menulis ditanya Imam Termudi oleh gurunya Termudi kamu itu kok nggak nulis apa katanya guru yang saya akan tulis adalah yang betul sama sekali saya belum tahu dan saya belum hafal apa-apa yang guru sampaikan tadi saya sudah tahu semua, dia sudah hafal semua. Makanya nggak nulis. Jadi kalau kalau muslimin nggak nulis kayaknya lettingan Imam Tirmizi ini. Betul, Pak? Kalau betulnya salut saya, Pak. Ya alhamdulillah, Pak. Amin. Cuma ya ikatlah ilmu itu dengan kalam, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya minimal itu dengan rekaman. Selanjutnya yang ketujuh menyuruh penderita untuk melakukan ritual-ritual tertentu ya seperti nyepilah disuruhnya atau sembelihlah ayam nanti letakkan darahnya di anu itu udah jelas itu dukun pak ya melakukan ritual-ritual tertentu selama 40 hari tidak boleh berhubungan intim suami istri lah tidak boleh kena air lah lah orang lima kali sehari semalam itu mesti sholat berjamaah mesti sholat lima waktu yang wajib kan nggak boleh tersentuh air selama 40 hari. Jadi gimana? Dia pipis, dia ee, -e, atau dia berhubungan intim, atau dia junub, mimpi malam, mimpi basah, gimana? Nggak boleh kena air. Berarti apa artinya itu, kaum muslimin? Itulah pesan setan lewat si dukun agar orang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, kadang-kadang ya, ya yang, yang kayak tadi itu, melarang pasien selama masa tertentu atau uh, menyuruh pasien untuk masa-masa tertentu melaksanakan amal-amalan yang jelas-jelas dilarang dalam agama. Yang kesembilan, membekali pasien dengan benda-benda yang harus dikubur di tanah. Sepuluh, membekali penderita dengan kertas-kertas yang mesti dibakar, ya. Lalu asapnya itu diirup, asapnya itu dilumurkan ke seluruh tubuh. Aneh-aneh aja perintahnya. Yang ke-11, berkomat kamit membaca sesuatu yang tidak dapat dipahami maknanya, ya. Nah, alal aqal inilah dia di antara ciri-ciri atau tanda-tanda dukun itu. Terserah mau pakai songkok apa, songkok putih, songkok hitam, mau pakai jubah putih, mau jubah hitam terserah. Mereka seluruhnya sama. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, ritual-ritual mereka ini ritual-ritual para dukun sehingga mereka mendapatkan kekuatan kaum muslimin kami muliakan seperti nyepi dan semedi. Dari sini mereka mulai mendapatkan kekuatan-kekuatan mereka. Ya. Sehingga ada di antara dukun yang udah tobat nasuha bercerita bagaimana dia mendapatkan kemampuan kemampuan magic, kemampuan hitam itu setelah menyepi sekian bulan dalam gua yang dia saksikan itu benar-benar sesuatu yang betul-betul dilarang dalam agama kaum muslimin yang dia lakukan juga benar-benar dilarang dalam agama. Tapi memang begini cara mereka bisa bersentuhan langsung dengan makhluk jin. Kalau ada di antara jamaah yang belum tahu apa perbedaan antara iblis, setan, jin. Iblis adalah makhluk bangsa jin seperti yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an yang hidup dulu di zaman sebelum Nabi Adam diciptakan nama aslinya dijelaskan oleh Al Hafiz Ibnu Kathir dalam Il Al Bidayah Tuan Nihayah termasuk dalam tafsir Ibnu Kathir. nama aslinya adalah Azazil dia adalah bangsa jin soleh dan taat ketaatannya menyebabkan dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seleting selevel dengan para malaikat begitu. Nah, jin-jin yang ada di muka bumi ini asyik menumpahkan darah para nabi dan saling membunuh sama mereka membuat kerusakan di mana-mana. Saat itu para jin yang ada di muka bumi masih kasat seperti kita, Pak. Fisiknya masih keras dan kasar seperti kita. Allah memerintahkan agar bumi ini dikosongkan. Diperangilah jin-jin yang ada. Malaikat, pasukan para malaikat pun diturunkan, dipimpin oleh Azazil. Nah Allah membiarkan yang tersisa lari ke gunung-gunung, lari ke gua-gua, masuk ke lembah-lembah, lari ke pulau-pulau. Yang sebagian besarnya yang nampak di permukaan habis dibunuh oleh tentara langit, itu para malaikat yang juga ikut memerangi di sana Azazil ini. Setelah sepi bumi ini, Allah baru berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya ingin menjadikan pengganti yang akan memakmurkan bumi ini. Kalau para malaikat termasuk si Azazil mencoba mengajukan pendapat mereka, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Rabb, Apakah engkau akan ciptakan di muka bumi makhluk baru yang akan mengulangi kesalahan lama? Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, saling bunuh-membunuh sesama mereka. Allah menjawab, "Ya Rob, Ini masih, masih pernyataan para malaikat tadi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu Ya Allah, kami terus memuji Engkau, kami terus beribadah kepada Engkau, kami tidak rela kalau Engkau dimaksiati. Qala, Allah menjawab, "Inni a'lamu ma ta'lamun. Saya ini lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Saya ini punya rencana yang kalian belum mengerti. Allah ciptakan Adam, dites mana yang lebih berilmu, mana yang lebih luas wawasannya, ya. Ternyata kalah semua malaikat termasuk si Azazil juga keok. Allah suruh para malaikat ini diuji kesetiaannya. Masih setia nggak? Soalnya tadi protes tuh sebelum diciptakan. Sekarang setelah diberikan oleh Allah kelebihan kepada Adam dan lulus Adam yang lainnya kalah Masalah orang berilmu itu bukan melihat umurnya lebih kecil, lebih tua itu lebih berilmu belum tentu, Pak. Ya. Imam Syafi'i saja masih belasan tahun udah jadi mufti dia. Ya, sementara yang tua-tua malah jadi muridnya. Baik, Adam junior, tetapi ilmunya Masya Allah, Allah yang berikan kepadanya. Kaum muslimin yang kami muliakan, Allah perintahkan, Wa idhu qulna lil malaika, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jatuh nama baru untuk Azazil. Namanya adalah iblis. Saat itu ada nama baru yang disebut dengan iblis. Nama aslinya adalah Azazil. Berikutnya namanya adalah iblis, makhluk yang paling berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Illa iblis aba takbar wa kana minal kafirin. Jadi iblis itu siapa? Bangsa jin. Bangsa jin. Hidup sampai sekarang atas doanya setelah dia diusir oleh Allah, dia berdoa, "Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun" dalam surat Al-A'raf. Wahai Robku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Allah kabulkan, tapi khusus untuk dia saja. Tidak seluruh jin yang umurnya bisa sepanjang iblis. Ini termasuk makhluk yang dipanjangkan umur sampai hari kiamat adalah iblis laknatullah alaih. Nah, setan siapa? Setan juga jin. Akan tetapi yang berbayat dan bergabung dalam pemerintahan iblis. Ya. Kemudian jin, nah jin-jin yang lain ini kayak, kayak kita nih, ada yang premannya, ada yang muslimnya, ada yang fasiknya, ada ini jin-jin semua. Kaum muslimin yang kami muliakan, tidak ada makhluk yang lain tuh, dedemit, peri, segala macam itu tidak ada. Kalaupun ada penampakan yang lain macam-macam, itu pasti jin, nggak ada yang lain. Karena dalam akidah kita sudah ditata sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk hidup berakal cuma tiga, malaikat, jin dan manusia. Cuma itu makhluk berakal muncul kuntilanak, muncul genderuwo, muncul peri anu, dedemit anu, itu seluruhnya pasti bangsa jin tuh, ya. Pasti bangsa jin. Imam Mujahid berkata, kalau mereka melakukan penampakan, hinakan seperti kalian menghinakan tikus. Gimana kak Pak? Kalau nampak tikus, ditumpukin nggak? Dikejar tuh pakai tangkai sapu, istilahnya. Ini malah ketemu dengan penampakan, menjerit. Dasar ini nggak ada ilmu tuh kayak gitu. Maksudnya nampak au. Memang gunanya apa au? Itu terlalu tuh Pak. Mestinya ketemu itu Bismillah, Allah Akbar. Eh, Nabi Muhammad nampak gangguan dari bangsa jin, datang setan mengganggunya dicekek oleh Nabi Muhammad. Kalau nggak teringatlah antara perjanjian Nabiullah saudara saya Sulaiman alaihissalam dengan bangsa jin ini, saya ikat dia di yang masjid biar besok jadi guyonan dan mainan anak-anak sekota Madinah. Gitu Pak. Jadi kita perlu tahu juga sedikit banyak lah tentang alam jin. Kalau ada jin yang tersinggung itu terserah. Karena yang duduk bersama kita bukan kita-kita aja Pak. Ada juga di luar sana itu jin-jin muslim, jin fasik juga ikut dengarkan pengajian. Cuma kita aja nggak lihat. Hah? Jangan cemas Pak, nggak akan diikutinya kita sampai pulang. Nah jadi nggak layak ya, nggak layak dan tidak pantas kalau kita itu takut, baik itu dengan jinnya, dengan setannya, tapi jangan sombong. Nah, ini juga dilarang. Allah Selanjutnya apa kekuatan mereka eh, rahasia kekuatan para dukun ini ritual-ritual setan yang disenangi oleh setan. Jadi dukun ini Pak mesti melakukan dulu apa yang disenangi oleh setan, baru setan mau menolongnya. Baru setan mau menolongnya. Di dalam buku yang ditulis oleh Ustadz Abu Umar Abdullah. Beliau menulis Dukun Hitam, Dukun Putih. Ada kisah nyata di Jawa. Seorang kiai besar, pengasuh pondok pesantren. Didatangi oleh orang-orang top. Mulai tingkat provinsi sampai tingkat ibu kota datang ke situ. Kiai ini punya permintaan terus setiap datang si calon pasiennya. Permintaannya mm, satu, mahar berbentuk Al-Quran yang terbaik yang bisa kamu temukan. Jadi maharnya pertama belikan Al-Qur'an yang paling baik, paling bagus nanti jadikan untuk wakaf pesantren katanya. Kedengarannya bagus nggak? Bagus. Kayak gitu tuh bahasa dukun. Kemudian selanjutnya baru kesepakatan yang sifatnya materi, yang tadi Al-Qur'an. dia punya kamar khusus yang kamar itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun saja. Kamar khusus itu betul-betul tidak ada cahaya di dalamnya, tidak ada ruangan ventilasi untuk masuk cahaya. Ketika meninggal dunia, sakaratul mautnya disaksikan oleh orang terdekatnya mengerikan. Padahal Pak, maaf ini, pakai jubah putih lah Pak. Sorbannya Masya Allah. Tasbihnya kemana-mana, Subhanallah. Subhanallah. Hah? Dan siapa yang datang kepadanya itu mendapatkan apa yang diinginkan oleh mereka. Mau sembuh, sembuh. Mau, kepengen naik jabatan, naik. Ya, rata-rata itu dapat lah gitu. Siapa yang nggak kepincut untuk datang ke beliau ini? Cuma, masya Allah, ketika beliau meninggal dunia, Allahumma salli ala Muhammad astaghfiruka wa atubu ilaik nas'aluka ya Allah al-afiyah ketika dibuka ruangan khusus yang selama dia hidup nggak boleh dibuka itu bau pesing bau eh, eh, bau macam-macam itu segala macam bau di situ pak apa yang ditemukan di situ ternyata mushaf mushaf yang tadinya dijadikan mahar oleh para pasiennya itu jadikan tempat pijakan ee eh, -e, eh, pak dan dia ee eh, -e dengan memijak itu ya, BAB dengan mijak itu pipis sambil memijak itu baru setannya membantu keluarnya tampilannya Pak Yai di dalamnya bersekutu dengan sy syaitan. Nas'aluka ya Allah al-afiyah. Nah ini hamba-hamba Allah yang kami muliakan tidak sedikit bermunculan di kalangan masyarakat kita secara luas. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan penjelasan semacam ini memberikan kepada kita ini sedikit banyaknya benteng ya. Kita boleh minta tolong kepada Pak Kiai dalam hal-hal yang sesuai dengan syariat. Kita butuh Pak Kiai, kita butuh Ustadz, kita butuh ulama karena mereka lebih mengetahui seluk beluk agama ini, ya. Tetapi dengan cara yang sesuai syariat. Dengan makanya ini perlu diketahui kaum muslimin agar kita tidak terjebak. Tapi itu Pak Ustadz loh Pak Ustadz, itu Pak Kiai loh Pak Ustadz. Iya, cuma jangan lupa tidak sedikit Pak Kiai itu adalah metamorfosa lain daripada wah. Begitu ibarat Allah kami muliakan. Nah, jadi seperti itu tadi mereka mengajarkan puasa-puasa bid'ah, amalan-amalan yang syirik kepada pasiennya. Dan dia juga melakukan itu. Untuk mendapatkan kesaktian ini, kemampuan itu semacam dia akan melakukan ritual-ritual yang semacam itu. Semakin banyak kedurhakaan dan maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak bantuan yang mau disodorkan oleh setan kepada kepada si calon dukun ini atau kepada sahir ini. Nah begitu juga amalan ruatan, zina, kadang-kadang anak kandungnya sendiri harus dizinahi. Kadang-kadang per satu minggu dia harus menzinahi wanita yang masih gadis, segala macamnya. Ini amal-amalan dilakukan oleh para dukun ya. Kaum muslimin dan abuya saya ini, abuya kandung saya itu pernah jadi korban sekali. Jadi korban ya apa korbannya? Alhamdulillah waktu itu sudah beliau sudah mulia agak-agak sedikit mengetahuilah e, jalan agama ini. Jadi beliau di daerah Jawa Barat, Pak. Seorang pengusaha yang punya kebun begitu luas dan juga punya pabrik. Pengusaha ini ternyata punya kebiasaan satu kali sebulan memberikan tumbal kepada memberikan tumbal kepada piaraannya. Yang piaraan itu istilahnya yang membuat dia langgeng kaya. buya saya ini, ayahanda saya ini, beliau bercerita langsung, dibujuk untuk mau tinggal di rumah khusus. Dikasih seluruh fasilitas, nggak usah kerja. Makan minumnya dikasih, kantongnya ditebelin gitu kan. Nah, setelah beliau merasa nyaman di rumah itu, datang orang sekampung yang juga sama-sama kerja di perusahaan itu, tapi udah senior. Orang sekampung itu sama-sama orang Minang nih. Apa bisiknya sama Buya? Waang jan sikolei mati yang beko apa artinya tuh pak perlu diterjemahkan juga tuh ya biasa aja itu waang jangan disiko lagi kamu itu jangan di sini lagi mati yang beko nanti kamu mati kenapa biasanya yang suruh nginep situ pak memang mati memang mati ternyata pas malam yang dijanjikan apa pesan si bos besar ini kepada Abu Ya saya Ali ini namanya Ali nih. Ali, nanti kalau di waktu malam nanti ada tamu yang datang, tolong kamu saud ya. Eh, suruhkan suruh bukalah pintu. Mungkin ada tamu saya nanti datang. Begitu, Pak. Ternyata buya saya itu mulai dari jam 10-an itu sudah mulai baca Quran. Dia sudah siaga dengan baca Quran. Ya, baca Quran. Pas jam 12 lewat sedikit, ada yang memanggil dari luar, punten. Apa itu pak? Punten. Apa artinya itu pak? Ah, Misi. Ya pak ya. Harusnya jawabannya apa? Mangga ya. Makin dibilang punten makin kencang bu yang ngaji. Baca terus ayat, makin dikeresin bacaannya. Punten dari luar. Enggak peduli dah punten-punten baca ayat terus akhirnya gejedor gejedor pintu enggak dipedulikan oleh buya saya dan dia pun menjerit ah pun menjauhlah sudah dari rumah itu besoknya ngamuk-ngamuk bos besar kenapa yang mati anaknya karena buya si calon korban ini nggak bisa dimasukinya dan nggak dapat malam itu malam itu yang digarapnya adalah anak si sekutu manusianya ini si bos besar ini Lalu diancam Buya mau dibunuh oleh si bosnya. Apa kata Buya? Justru kamu akan saya kadukan ke pihak yang berwajib. Kamu sudah oh, menelan korban banyak di sini dengan cara pesugihan yang kamu lakukan ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini di mana mereka-mereka mendapatkan kekuatan, di mana mereka mendapatkan kesaktian segala macamnya lewat persekutuan dengan setan yang terkutuk. Dan perlu diketahui kaum muslimin yang kami muliakan. Ini perlu sesuatu hal yang mungkin menurut kita agak sedikit ini ya. Kalau ada kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata demikian. Demikian juga pernyataan Leth bin Sa'ad, ya, salah seorang ulama tabi'in. Mereka mengatakan, jika ketika Imam Syafi'i mendengarkan ungkapan Leth bin Sa'ad rahimahullah ini, Imam Syafi'i menekankan lagi. Jika engkau menyaksikan seorang yang berpenampilan agama seperti buya, ulama, kiai, ya, yang mempunyai keajaiban, tidak bisa terbakar oleh api, tidak bisa apa bisa melayang di atas udara, tidak basah oleh air, maka jangan engkau terpukau melihat penampilan dan keajaibannya itu tetapi samakanlah halnya samakan keadaannya samakan amalannya menurut Al-Quran dan As-Sunnah kadang-kadang kan kita merasa itu karomah pak iya deh karomahnya Masya Allah belum tentu itu karomah lihat sholat lima waktunya berjamaah nggak di masjid akhlaknya mulia tidak dia ini orang yang kuat beribadah amalan sunnah tidak dia ini orang yang jujur tidak? Lihat istrinya bagaimana, lihat keluarganya bagaimana, sesuai sunnah tidak? Ini main gaplehnya rajin keletar keletur orang lagi sholat dia masih saja oh, betul nyekek anjing kemana-mana lari. Tapi dia sakti katanya bacaan ini 5000 kali dibaca malam hari, bacaan ini dibacakan sekian ribu kali. Allahumma salli ala Muhammad. Hadhihi minal bid'ah wal munkar. Nah, maaf Allah kami muliakan. Imam Syafi'i menekankan lagi. Jangan terpukau, jangan tertipu dengan penampilan orang dengan penampilan agamanya dan dia mempunyai kesalahan-kesalahan di luar daripada kebiasaan kecuali setelah engkau memastikan keadaannya sesuai sunnah tidak begitu pak jika seandainya dia menyimpang daripada sunnah ketahuilah mereka adalah sekutu setan sekutu setan di kampung kami pak murid-murid yang memang sudah saklek, yang memang sudah tertutup cara berpikirnya, itu salut habis sama gurunya. Kenapa? Enggak Jumatan. Kenapa? Sang guru tadi sudah Jumatan di Masjidil Haram. Hmm, guru kami itu Pak Ustadz. Kenapa? Saya bilang, Jumatannya aja di Masjidil Haram. Badannya di sini, dia Jumatan ke Masjidil Haram. Ya Allah, ya Rabbi nggak butuh pesawat, nggak butuh visa, nggak butuh paspor, ya, udah nyampe Masjidil Haram. Saya katakan itu tiap Jumat ya, iya Pak Ustad. Saya katakan dulu sekolah nggak? Bapak ini sekolah nggak dulu? Maksud Pak Ustad? Pak, Jumat di Mekah itu jam berapa Pak? Kita dengan Mekah itu adalah 4 jam, ada 4 jam bedanya. Duluan kita Jumatan, kita sini jam 12, di sana baru jam 8 sana baru jam 8 lah masa iya di Mekah ada orang Jumatan jam 8 dibohongin pak bapak percaya aja gitu pak ustadz iya oh iya gitu ya astagfirullah nih Memang benar kata Imam Syafi'i, orang kalau sudah masuk ke wilayah yang macam ini, Pak, dia sudah menyerahkan otaknya kepada gurunya dan paginya dia masih pintar, siangnya udah bodoh kata Imam Syafi'i. Ya. Paginya masih pinter tuh, siangnya udah bodoh. Dia menyerah habis-habis kepada apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, salah seorang murid kita, salah seorang murid kita ini mantan preman pasar, badannya gompal. Alhamdulillah ikut ngaji sama kita, belajar tauhid, belajar akidah. Kita selesaikan kitab Soleh Fauzan, Kita kitab tauhid itu. Kita u, u, u, apa tuh terangkan masalah uh, tauhid rububiyah, tauhid uh, uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Baru sebatas itu baru dan dulu apa syirik-syirik pembatal syahadat. Sebatas itu baru dia udah gerah. Dia udah nggak tahan. apa yang nggak ditahannya? Bekas gurunya dulu. Yang ngajarkan kesaktian. nggak mempan oleh pacul, Pak. nggak mempan oleh senjata tajam. Lalu dia datangi gurunya itu. Apa katanya? Guru, tobatlah cepat. Dia ini orang bagak memang, tukang kelahi. Di pasar itu nggak ada nggak kenal dengan dia, Pak. Guru, tobatlah cepat itu. Yang guru ajarkan ini udah sesat, yang guru amalkan juga udah sesat. Apa katanya si guru itu? Kamu dengarkan pula gaji guru yang kamu yang baru itu ya. Guru kamu tuh bisa nggak kayak gini katanya? Parang yang tajam itu di anu ke tangannya, bisa nggak kayak gini? Dan dia udah ngaji bahwa itu adalah bantuan saya, bantuan setan. Maka apa katanya? Sini guru, saya yang melakukannya. Diambilnya, dipaculnya, belah pak. Pacunya lagi tambah guru, nggak cukup setannya ngacir karena orang ini berangkat dengan tau tauhid persis dengan seorang pemuda yang ingin menebang pohon di zaman Bani Israel dulu ya kan takut setan karena setan tidak akan mampu melawan orang yang ikhlas karena Allah apalagi dia sudah bertauhid macam ini yang terjadi pada pemuda ini nah maha Allah kami muliakan jadi kalau ada orang kebal semacam coba orang beriman yang melakukannya kena dah tuh begitu kaum muslimin yang kami muliakan jadi intinya kalau berhadapan dengan dukun kita hanya takut kepada Allah dan kita tidak boleh takut kepada dia. Dia itu hina, dia itu kerdil dan kecil. Dan seluruh kaidu kaidu sahir adalah ba'ilun ba'ifun. Seluruh tipu daya mereka adalah lemah. Maka tidak perlu ada sedikit pun rasa takut dan khawatir. Apapun yang bisa dilakukan oleh dukun, maka Islam sudah mempunyai cara pengobatan yang sesuai dengan keridhaan Allah dan itu sudah Allah ajarkan. Apapun penyakit kita, Pak. Nggak ketemu obatnya di dokter, udah kemana-mana dokter diperiksa, nggak ada penyakitnya, kamu sehat kata dokter. Kamu tuh nggak ada apa-apa. Menurut uh, laboratorium kami, menurut analisa kami, kamu tuh nggak ada apa-apa. Hanya paling-paling stres, hanya paling ini. Padahal dia betul betul merasakan kayak ada semacam benda besar yang menusuk di dalam perutnya, kayak ada yang menembus uh, bagian perut yang ke belakang, kayak ada yang mematahkan uh, tang tangannya, kayak ada benda besar yang sedang bertumpu dalam otaknya. Sementara diperiksa, ini nggak ada apa-apanya. Dia mau coba lari ke dukun. Bolehkah demikian kaum muslimin? Ketahuilah ketika dokter angkat tangan, maka Islam sudah memberikan solusi yang sesuai syariat, pasti sembuh, nyunah lagi. Kenapa tidak lari ke situ? Disinilah peranan setiap kaum mukmin itu wajib mengilmui tibbun nabawi. Bagaimana cara pengobatan secara nabawi yang sahih? Sekarang ini ada buku terbaru yaitu ensiklopedia pengobatan Islam. Subhanallah, Pak ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah, ada hadis yang diajarkan Rasulullah untuk berbagai macam penyakit ya. Ketika dokter angkat tangan, maka Islam memberikan solusi yang terbaik. Islam memberikan cara yang terbaik, bukan dukun. Jangan ke dukun pergi, Pak. Kita hanya akan dijebaknya menjadi pengikutnya dan terikat selalu dengannya. Apalagi orang yang kesurupan, apalagi orang-orang yang kena guna-guna, kena sihir, kena santet segala macamnya. Bukan ke dukun perginya. Ada orang lemah syahwat atau nggak bisa ereksi di depan istrinya sementara di depan istri orang lain mau ereksi. Maaf ini kaum muslimin. Larinya ke dukun. Larinya ke obat paten. Padahal dalam Islam itu ada pembahasannya, ada solusinya. Kenapa tidak lari kepada Islam? Islam tidak ada yang luput menjelaskan sesuatu pun dan menyelesaikan sesuatu pun. Islam penyelesai seluruh masalah. Kembalilah kepada Islam. Di sini kita butuhkan ulama-ulama yang terang penjabarannya, lurus manhajnya. Mereka yang akan memaparkan kepada kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi, kalau seandainya kesaktian adalah barometer, kesaktian adalah barometer kaji orang ini sudah sampai ke tingkat yang masya Allah, maka kita boleh menobatkan dajjal sebagai wali Allah. Karena yang boleh dapatkan karamah itu kan cuma wali Allah, toh ini sikit-sikit wali Allah tuh wali Allah tuh amalannya menyimpang dari sunnah, kesaktiannya ini dan itu, maka kita nobatkanlah kalau begitu dajjal, karena dajjal mempunyai banyak kemampuan kaum muslimin. Kemampuan dajjal yang masya Allah itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dajjal jelas-jelas musuh Allah yang paling ditakuti. Para nabi itu sangat takut kepada umatnya kalau sempat mereka diberi fitnah oleh Allah dengan dajjal nanti di akhir zaman. Nah, ibarat Allah masyiral muslimin yang kami muliakan. Untuk itu, Apabila kita menjelaskan mendengarkan penjelasan tentang masalah dukun, maka kita tidak akan luput daripada dukun putih. Kita tidak akan luput daripada bicara tentang dukun putih. Ustadz, ustadz, ustadz, ustadz. Hamba-hamba Allah kami muliakan. Ya Allah, fitnah yang melanda umat kita pada hari ini memang berangkat juga dengan lidah doa tun ala abwabi jahannam dai-dai yang menyeru di depan gerbang-gerbang pintu neraka jahanam. Rata-rata orang belajar Islam sekarang ini, orang-orang awam ini belajar Islam targetnya sampai kepada kesaktian tertentu. Betul tidak? Baca ini nanti akan sakti ini, baca ini akan dapatkan kemampuan ini, baca ini akan ini. Afwan ini kaum muslimin. Ada seorang teman kental saya dulu waktu di Mesir namanya sebut saja namanya X. Kami semenjak dari pondok udah bersama dengan dia, Pak. Dari pesantren Tawali Padang Panjang itu udah bareng dengan dia. Ke Mesir juga bareng. Ya. Malah satu apartemen tinggalnya. Dia punya amalan. Amalan itu semakin diamalkan makin kuat energinya, Pak. Sehingga energinya itu bisa ditransfer. Bisa dipindahkan kepada benda, kepada makhluk dan bisa menggulingkan orang dan bahkan menyelesaikan urusan dengan energi itu. Maksudnya bisa terguling-guling orang Pak dan bisa tercampak dengan energi yang dihembuskannya. <clears throat> yang bersangkutan ngajak saya, Zul katanya. Kita kan besok ini menjadi dai, menjadi kiai, menjadi ulama. Kita punya harus punya benteng yang kuat dari musuh-musuh yang akan menyerang kita. Praktek kala ini dan pelajari ini. Kita berlomba mana yang paling kuat di antara kita Sampai-sampai Pak, hanya mengingat wajah orang aja. Lalu dihembuskan dengan kuat, maka orang yang bersangkutan itu bisa jumpalitan. Bisa sakit apa yang maunya kita, sakit perutnya, sakit perutnya itu. Saya katakan, wahai saudaraku, itu jelas perbuatan setan. Enggak katanya. Saya membaca zikir ini sebanyak 5000 kali malam, saya baca zikir ini sebanyak sekian kali malam, saya baca ini. Semakin banyak saya baca, semakin kuat. Apa kata saya? kalau itu memang diajarkan tentulah Rasulullah tidak akan pernah mau meluputkan penyampainya kepada umat. Sementara dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum bihi ilallah, Allah wa wa yudkhilukumul jannah illa qad amartukum bih." Tidak ada satu pun juga amalan yang bisa membuat kamu dicintai oleh Allah dan kamu masuk ke dalam surga illa qad amartukum bihi melainkan saya sudah sampaikan semuanya kepada kalian wa ma min syai'in yub'idukum anillah wa yudkhilukumun nar illa qad nahaitukum anhu tidak ada satu pun juga amalan yang bisa membuat kamu jauh dari Allah, bisa menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka. Illa qad nahaitukum anhu, melainkan aku telah larang kalian semuanya tentang amal-amalan itu, tentang perbuatan itu. Jadi, kenapa Nabi nggak ngamalkan kayak gitu? Kenapa ashabul ukhdud itu harus ada yang syahid? Kalau mah hanya dengan menghela nafas lalu menghembuskannya terguling-guling musuh, kenapa mereka nggak kayak gitu semua? Hah? Kenapa para sahabat nggak ada yang kayak gitu? Kenapa Nabi sendiri luka dan tanggal gigi gerahamnya copot bagian pelipisnya? Kenapa Nabi pun luka? Hamzah sampai dibelah perutnya, dadanya begitu. Kenapa? Saya tanyakan begitu. Bingung tuh kawan. Kalau memang ini ajaran Islam, kenapa Rasulullah menyembunyikannya dan baru sampean yang tahu? Marah dia, Pak. Ya terserah. Saking marahnya, Pak, gelas di depannya itu dia makan, Pak. Persis kayak orang makan kerupuk. Dia marah, saya marah juga karena itu gelas milik apartemen kami sewaan, Pak. Kalau ada yang pecah wajib ganti. <laughs> Saya bilang, ganti itu. ganti. Dia sambil marah itu matanya udah merah tuh. Orang makan gelas. <laughs> Astagfirullahaladzim. Ganti saya bilang, ganti. Nah kalau muslimin terakhir, dia ngajak saya, Zul katanya, gini ajalah. Kamu coba taklukkan, kalau kamu bisa, oke, okay, saya nggak akan ngajak lagi. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu ikuti amalan saya dan kamu belajar seperti yang saya terapkan sekarang. Saya katakan, ada satu syarat, jangan kamu saja yang kasih syarat. Kamu juga harus makan syarat saya. Apa itu katanya? Kalau saya bisa menaklukkan apa yang akan kamu lakukan, kamu wajib tobat nasuhah dan tinggalkan amalan itu. Apa katanya? Nah, kita lihat nanti. Coba tuh, nggak adil pak. Giliran kalian kalah harus ngikuti dia. Tapi giliran dia yang kalah kita lihat nanti katanya. Ya, tapi kayak gitu memang. Eh, saya maaf ya, bukan nunjuk ustadz ya. <laughs> Begini kaum muslimin. Selanjutnya dia mengisi energi ke sebelah eh, ke sepotong papan kecil dan ini sedikit papannya. Lalu diletakkannya di sudut ruangan. Ini kan dinding, ini lantai, diletakkan di sudut ruangan. Coba kamu ambil papan itu katanya kepada saya. Lalu saya katakan kepadanya, Perjanjian tadi dipegang nggak? Saya bilang. Ya kita lihatlah nanti. Jangan dilihat nanti. Saya benar-benar ingin. Ya, ya, ya, lah katanya. Ya, kaum muslimin, kawan-kawan yang lain mencoba, mereka mengambil dengan semangat. Semakin kuat semangat mereka, semakin kuat pentalan mereka. Mungkin ngerti lah bapak-bapak deh ya, yang semacam ini. Makin bersemangat dia, makin kuat dia terpental. Bismillah. Ketika saya datang, saya baca bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Saya pukul, Pak. Saya sangat yakin setan yang tadi membuat terpental kawan-kawan ini itu ngacir dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin kalau berhadapan syirik dengan ketauhidan, syirik akan hangus terbakar dan lari puntang-panting. Saya yakin begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak patah, Pak, belah dua langsung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selesai termenunglah kawan ini saya katakan saatnya kamu tobat kepada Allah SWT setan kamu lari saya bilang itu benar kaum muslimin tidak eh, sehingga Buya Mawardi almarhum ini pimpinan pondok pesantren Tawalik Padang Panjang kan pernah dimasuki oleh gerombolan pemahaman yang macam gini Pak mengajarkan ilmu-ilmu apa yang bisa mengguling-gulingkan orang lewat segala macamnya apa kata Buya Mawardi sasik kalian sedolahnya kok bakiro bakiro hmm. tahu bakiro Pak berambus kalian dari sini semua pergi sasek kalian mahnya ini Buya Mawardi almarhum. Kalau orang Padang mesti tahu di siapa dengan Buya Mawardi, ya. Pimpinan pondok pesantren generasi uh, yang ketiga, ini Rasul, Kiai Haji Abdul Amin Akim, kemudian Buya Mawardi Muhammad. Beliau sudah meninggal juga. Nilai-nilai yang Buya Muhammad Nasir nih kaum muslimin. Baik. Inilah dia kemusyrikan itu yang berbungkus agama. Dukun yang berbungkus kedoknya Ustadz kiai. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi kita harus pandai membedakan ya. Kalau karamah yang kesaktian itu coba lihat di majalah-majalah itu, transfer energi, transfer apa tuh kesaktian, transfer karomah, jual beli karomah. Apakah begitu yang karomah? Tidak kaum muslimin. Ini adalah orang-orang yang kadang-kadang tuh maaf ya, dia pakai peci, dia pakai apa namanya itu sal ya, lalu pajang. Memajangkan diri masuk ke koran, masuk ke anu ya kan? Mbah anu, mbah atu, eyang anu, eyang itu, ya kan? Ah, ahli dalam ini, ahli dalam anu. Siapa yang mau cepat begini, silakan datang. Siapa yang mau begini, masya Allah. Sekarang ini para dukun saja sudah mempublikasikan dirinya, Pak. Kalau zaman Umar bin Khattab tuh bersih lembaran koran kalau seandainya ada koran di zaman beliau. Nah, maha Allah yang kami muliakan dari wayakumullah. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 62 63, "Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim walahum hum yahzanun." Ayat 63-nya, Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu yang tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati adalah orang-orang yang beriman. Imannya benar, Pak, enggak musyrik, enggak bercampur dengan kesyirikan apapun. Wa kanu yattaqun dan mereka orang yang beriman serta bertakwa yang takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunnah dan meninggalkan seluruh larangan Allah jangankan yang haram yang makruh saja dia hindari itu yang wali Allah kalau di tangan mereka terjadi karomah di tangan mereka terjadi yang yang yang ajaib yang luar biasa itu memang karomah makanya tadi penekanan live bin Sa'ad tadi penekanan Imam Syafi'i tadi jangan terpukau melihat kesaktian-kesaktian orang lihat dulu amalannya gimana sesuai sunnah nggak sesuai Al-Quran dan sunnah tidak begitu ya Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, baik. Insya Allah berikutnya kita akan buka ruangan diskusi dan tanya jawab sesuai dengan pesan yang dituliskan oleh panitia kepada kami. Uh, ada ruangan tanya jawab. Insya Allah uh, eh, apabila ada yang akan memandu tanya jawab ini dan diskusi kita dengan Ustadz, Insya Allah siap untuk. Uh,